Kismun marfu' yang macam yang pertama isim yang dirafa' wa kismun mansubun macam yang kedua isim yang dinasab wa kismun makhfudun macam yang ketiga adalah isim yang dikhafab atau dijar qad dzakara al marfu'ati wal mansubati dan sungguh Ibnu Ajurum telah menyebutkan kalimat-kalimat yang dibaca rafa dan kalimat-kalimat yang dibaca nasab. Wa taqaddama anna ar-raf'a wan nasba yakunu fil asma'i wal af'alil mudhari'ah. Dan telah lewat bahwasanya i'rab rafa' dan i'rab nasab ini terjadi pada isim dan fi'il mudhari'. I'rab rafa' dan i'rab nasab itu masuk pada isim dan masuk pada fi'il mudhari'. qad dzakara al-marfu' wal mansub min al-af'al dan sungguh Ibnu Ajurum juga telah menyebutkan kalimat yang dirafa' dan kalimat yang dinasab dari fiil yakni fiil-fiil yang dirafa' dan fiil-fiil yang dinasab. wa dzakara al-marfu'ati wal mansubati fi babiha dan beliau menyebutkan isim-isim yang dirafa' demikian pula isim-isim yang dinasab dalam babnya masing-masing falam yabqa illa al-mahfudzat sehingga tidak tersisa kecuali kalimat-kalimat yang dibaca jar yang dibaca khafaf, wala takunu illa minal asma dan tidaklah kalimat itu di khafaf kecuali dari isim yakni hanya isim saja yang dibaca khafaf. nah yang bisa di, di, dimasuki i'rab khafaf. kama annal majzumati la takunu min illa minal af'al sebagaimana kalimat-kalimat yang dijazm tidaklah melainkan dari fi'il. Kama dzakara fi babiha sebagaimana telah beliau sebutkan dalam babnya. Dikarenakan khafaf itu kekhususan isim. Sebagaimana jazm itu i'rab kekhususan fi'il. Qala wa dzakara fi hadzal babi al dan beliau Ibnu Ajurrum menyebutkan dalam bab ini isim-isim yang di khafaf atau di jar Faqala beliau mengatakan al-makhfudatu salah satu aksamin. Isim-isim yang dibaca jar atau dikhafab ada tiga macam. Makhfudun bil harf. Isim yang dijar dengan huruf, dengan huruf jar. Wa makhfudun bil idhafah. Yang kedua, isim yang dijar dengan sebab idhafah, dimudhafkan ke isim setelahnya. Wa tabi'un lil makhfud. Dan yang ketiga adalah tabi' isim yang mengikuti i'rab isim sebelumnya yang dikhafaf isim yang mengikuti enam, i'rab kalimat sebelumnya yang di dijer. Qala syarih berkata syarah al-asmaul makhfudhah mahsuratun fi hadhihi tsalatsah Isim-isim yang dijer atau dikhafaf itu terbatas pada tiga macam ini. Nah, muqad bayyana al-awwala biqaulih dan sungguh Ibnu Ajrum menjelaskan macam isim yang dijar yang pertama dengan ucapan beliau qala fa ammal mahfudhu bil harfi adapun isim yang dijar dengan huruf dengan huruf jar fahuwa ma yukhfadhu bimin wa ila wa an wa ala wa fi wa rubba wal ba wal kaf wal lam wa bi al qasam wa hiya al waw wal ba wat ta ya isim yang dijar dengan huruf maka ia adalah isim yang dijar atau dikhafab dengan huruf min, huruf ila, huruf an, huruf ala, huruf fi, huruf rubba, huruf ba, huruf kaf, huruf lam. Dan juga dengan huruf-huruf qasam yang dipakai untuk sumpah yaitu huruf wawu, ba dan ta, taul qasam. Qala syarih berkata pensyarah waqad taqaddama fi awalil kitabi at-tamthilu li huruf Dan sungguh telah lewat dalam awal kitab ini penyebutan contoh untuk huruf-huruf jar ini. naktifi bihi sehingga kita cukupkan dengannya. Telah lewat di awal di awal pembahas di awal kitab ini dalam pembahasan tanda-tanda isim. Qala qawluhu dan ucapan Ibnu Ajurrum wa biwawi rubba wa bimudh wa munzu. Dan isim yang dijar dengan wawu rubba dan juga dijar dengan mudh dan dijar dengan munzu fal khafdu bi rubba qad taqaddama tamthiluhu fi awal kitab maka dijar dengan huruf rubba isim yang dijar dengan huruf rubba itu telah lewat contohnya di awal kitab ini. Ya, seperti rubba rajulin laqituhu. Ya, jarang laki-laki yang aku temui fi hadzal yaum pada hari ini misalnya fil fil yaum. Naam. Wa ammal khafdu bi wawi rubba. Adapun khafad isim yang dikhafad dengan wawu rubba. Dengan wawu rubba. Wawu rubba artinya wawu yang menggantikan rubba yang dibuang. Fanahu qawli syair maka contohnya adalah ucapan penyair walailin kamaujil bahri arkha sudulahu alayya bi anwa'il humumi liyabtali Ini contohnya walailin kamaujil bahri ya terkadang malam seperti enam seperti ombak di lautan Ai rubba lailin. Walailin maknanya adalah rubba lailin. Ya, terkadang malam artinya. Fahudhifat rubba lalu rubba dibuang sehingga asal asal kalam itu ada rubba di sana rubba lailin kemudian rubbanya dibuang wanabatil wawu manabaha dan wawu menggantikan posisi rubba yang dibuang sehingga dikatakan walailin. Sehingga wau di sini wau yang masuk ke lailin itu menggantikan posisi rubba yang dibuang. Sehingga lailin itu dijar oleh wau rubba, dijar oleh wau rubba. Fa khafadat kama takhfidu rubba, maka wau di sini mengejarkan lailin ya fak lailin sebagaimana rubba mengejarkan isim yang dimasukinya. Qala wa ammal khafdu bimuz wa munzu. Adapun isim yang dijar dengan muz dan munzu. Fanahwu qaulik maka contohnya adalah ucapanmu ma ra'aituhu mudh yaumaini. Ma ra'aituhu mudh yaumaini. Aku tidak melihatnya melihat orang tersebut semenjak dua hari yang lalu. Wa munzu arba'ati ayyamin dan semenjak empat hari yang lalu. Di sini ini dijer tanda jernya adalah ya dikarenakan dia isim musanna dijerkan oleh huruf jer muz Demikian pula arbaati dijer oleh munzu. Qala wala yakhfidani illa asma az-zaman dan keduanya yakni mudz dan munzu tidaklah mengejarkan kecuali zaraf, zaraf zaman. Ya, zaraf zaman seperti yaumain di sini arbaat ayyam. Naam. Qala wa yajuzu raf'u ma ba'dahuma dan diperbolehkan merafa isim setelah keduanya, setelah mudz dan munzu. Boleh dirafa isimnya, isim yang terletak setelah mudz dan munzu. Ala annahu khabar. Ya dihukumi sebagai khabar, khabar dari nam mudz dan munzu. Wa yakunani hina idzin mubtada'ain dan keduanya yakni mudz dan munzu ketika ini ketika isim setelahnya di Naam dihukumi khabar, maka keduanya ini yakni mud dan mundu dihukumi mubtada. Dihukumi mubtada. Nahu contohnya ma ra'aituhu mudh yaumani. Ma ra'aituhu mudh yaumani. Aku tidak melihatnya semenjak dua hari yang lalu. Di sini yaumani isim setelah mudh dirofa. Tanda rofanya adalah alif dikarenakan isim musanna. Dia irobnya sebagai khabar, sebagai khabar khabar mubtada mubtadanya adalah muz lafaz muz demikian pula lafaz wa mundu arba'atu ayyam arba'atu khabar dia dirafa munzu mubtadanya nah sehingga boleh setelah isim setelah muz dan di dijer kalau muz dan munzu dihukumi sebagai huruf jer boleh setelah muz dan munzu dirafa sebagai khabar sedangkan muz dan munzu dihukumi mubtada' Qala wal khafdu bimunzu aksar minhu bimudz. Dan isim yang dijar dengan munzu itu lebih banyak daripada isim yang dijar dengan lafaz mudz. Ini dalam kalam kalam orang Arab. Nah, Tayyib. Sehingga sebagaimana yang telah dijelaskan barusan isim setelah mud dan munzu bisa dihukumi dijar bisa di, dijar kalau mud dan munzu dihukumi sebagai huruf jar atau isim setelah mud dan munzu bisa dirofa sebagai khabar apabila mud dan munzu dihukumi sebagai isim sebagai isim ini yani mubtada nah sebagai mubtada Nah, adapun sisa pembahasan bab ini yakni tentang isim yang dijer dengan sebab dimudhafkan insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang dan insyaallah itu merupakan pertemuan yang terakhir untuk pembahasan kitab ini syarah al muqaddimah al ajur rumiyah lil makudi rahimahullahu taala khatamullahu lana lana wa lakum bi khair wallahu taala alam bisawab wa sallallahu wasallam ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in